بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah pembahasan kitab Siam. Kita masih pada bab yang keempat <clears throat> masuk pada masalah yang kedua. al masalah tsaniyah, masalah yang kedua, siya as-siyamul mustahab. Puasa-puasa sunnah min hikmatillahi azza wa jal wa rahmatihi bi'ibadih an ja'ala lahum min at-tatawwu'i ma yumathilu faraid termasuk dari hikmah Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah azza wa jal kepada hamba-hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk mereka untuk hamba-hambanya amalan-amalan sunnah yang menyerupai amalan-amalan wajib sehingga ada sholat wajib, ada sholat sunnah ada puasa wajib, ada puasa sunnah ada sodakoh wajib, ada sodakoh sunnah dan seterusnya. Dan ini termasuk bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jal kepada hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan-amalan sunnah Yang barang siapa melakukan atau mengamalkan amalan-amalan sunnah tersebut Maka baginya fadail keutamaan-keutamaan Wal ujur dan pahala-pahala Wadhalika ziyadatun fil ajri wa thawabi lil amilin Dan amalan-amalan yang sunnah tersebut adalah tambahan pahala ya. tambahan pahala wasawab ya. lil amilin bagi orang-orang yang mengerjakannya wajabron lil naqsi wal khalali alladhi qad yatra'u 'alal fariidhah dan juga amalan-amalan sunnah itu untuk menyempurnakan yang kurang ya. menyempurnakan yang cacat alladzi qad yatra'u 'alal fariidhah yang kadang-kadang ada atau muncul pada amalan-amalan wajib amalan-amalan wajibnya ada kekurangan nggak sempurna amalan-amalan wajibnya ada kecacatan ya maka disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah. Waqad sabakomana ma'ana dan telah berlalu bersama kita dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya. Annal faraidu tukmalu minan nawafil yaumal qiyamah. Bahwasannya amalan-amalan wajib ya, itu disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah pada hari kiamat ya. yang sholat wajibnya ada kecacatan, ada kekurangan, ya. maka dilihat sholat-sholat sunnahnya. Ya. Maka sholat-sholat sunnah yang dia lakukan <coughs> akan menambal ataupun menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat-sholat wajibnya. Demikian pula puasa-puasa wajib puasa Ramadan. Ada kekurangan, ada kecacatan. Ya. Maka disempurnakan dengan puasa-puasa sunnah. Ya. Dan demikian seterusnya. Amalan-amalan yang wajib akan disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah. Dan pembahasan sekarang adalah tentang asyamul mustahab, puasa-puasa sunnah. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas e, puasa Ramadan secara khusus dan semua yang perkara yang berkaitan dengannya. Nah, sekarang membahas tentang puasa-puasa sunnah. Wal ayyamul lati yustahabbu siyamuha dan hari-hari yang disunahkan untuk berpuasa adalah Al-awwal yang pertama, <clears throat> siyamu sittati ayyamin min Syawal, puasa 6 hari, puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Apa dalilnya? Li hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala Dalilnya adalah hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu beliau berkata Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man shoma ramadhana summa atba'ahu bi sittin min syawal kana siyamid dahri Barang siapa yang puasa Ramadan dengan sempurna ya selesai Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa enam hari dari bulan Syawal, kana kasiyamid maka ini seperti puasa sepanjang tahun. Ya. Seperti puasa setahun. Orang yang puasa Ramadan kemudian di bulan Syawal dia puasa enam hari ya, diikuti dengan puasa enam hari dari bulan Syawal, maka ini seperti puasa setahun. Kenapa dikatakan kasiyah middahar seperti puasa setahun? Ya. ya. Li'annal al-hasanah bi'ashri amsalha karena kebaikan-kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Manja abil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang datang dengan membawa satu kebaikan maka baginya 10 kali lipatnya. Ya, puasa Ramadan ya, satu bulan kali 10 berapa? 10 bulan 6 hari kali 10 60 hari 60 hari berapa bulan? 2 bulan 10 bulan tambah 2 bulan 12 bulan genap setahun Sehingga orang yang puasa Ramadan Kemudian diikuti 6 hari dari bulan syawal Maka dia seolah-olah puasa setahun ini keutamaan yang besar yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengamalkan amalan yang sedikit tetapi pahalanya besar. Ya. Puasa sebulan tambah enam hari ini diibaratkan puasa setahun, pahalanya puasa setahun. Ya. Maka eh, jangan sampai kita terluputkan dari keutamaan yang besar ini. Ya, walaupun puasa enam hari dari bulan Syawal ini sunnah. Naam, tidak berdosa orang yang meninggalkannya akan tetapi dia terluputkan dari kebaikan yang banyak-banyak dan banyak. Ya. Nah. Kemudian di sini dikatakan summa atba'ahu bisitin Syawal. Kemudian diikuti puasa enam hari dari bulan Syawal. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa atsba'ahu kemudian diikuti. Ini menunjukkan ya bahwasannya puasa enam hari ini hendaknya dikerjakan setelah sempurna puasa Ramadan. Bagi yang memiliki hutang puasa ya, maka hendaklah dia mengkodok puasanya terlebih dahulu. Membayar hutang puasanya terlebih dahulu ya. Baru dia puasa enam hari dari bulan Syawal. Karena beliau mengatakan summa atsba'ahu. Ya, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti. Ya. Nah, sehingga mereka yang punya hutang puasa hendaklah membayar hutangnya dulu, ya, puasa yang terlebih dahulu, kemudian puasa enam hari dari bulan Syawal. Nah. kecuali dalam kondisi yang e, tidak memungkinkan waktunya. Nah, ya. Dalam kondisi yang tidak memungkinkan waktunya atau sempit waktunya. Nah, misalkan e, di akhir puasa, eh, di akhir Ramadan sakit. Ya. Nah, di akhir Ramadan sakit. Dan sakitnya ini sampai ya, tanggal misalkan sampai tanggal 23 Syawal misalkan ya. nah, sakitnya berlanjut sampai 23 Syawal <coughs> maka apa Syawal tinggal berapa hari tinggal 7 hari ya. kalau dia bayar utang dulu selesai Syawalnya nggak kebagian ya maka kondisi yang seperti ini orang yang waktunya sempit ya nah maka ya, dia mengerjakan puasa Syawal terlebih dahulu. Ya, kerjakan Syawal 6 hari, setelah itu baru bayar uh, e, kodok utang puasanya. Baik. Tapi bagi yang waktunya luas, ya, sehat, nggak ada e, apa ini uh, uzur, ya, nggak safar dan seterusnya, maka hendaklah dia mengkodok puasanya terlebih dahulu, kemudian baru dia puasa Syawal. Dan puasa Syawal atau puasa enam hari di bulan Syawal yajuz ya, mutatabi' wa yajuz Ya Yajuz ya nah boleh eh, berturut-turut ya, dan boleh juga terpisah-pisah. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka boleh. Nah, yang jelas enam hari. Nah. <coughs> Kemudian azani yang kedua. Siyamu yaumi Arafah li ghairil hajj. Di antara puasa-puasa sunnah yang kedua adalah puasa hari Arafah. Bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Bagi yang tidak melaksanakan ibadah ibadah haji. Adapun yang melaksanakan ibadah haji maka disunnahkan berbuka ketika wukuf di Arafah. Adapun yang tidak melaksanakan ibadah haji, ya, maka disunahkan berpuasa di hari Arafah. Apa dalilnya? <clears throat> Li hadis Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qal. Dalilnya hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." puasa hari Arafah itu nah, menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan tahun sebelumnya dan dosa-dosa yang dilakukan tahun setelahnya. Ini tentunya keutamaan yang besar dari puasa puasa Arafah. Nah, dan puasa Arafah yang dimaksud di sini adalah al-yaumut min dzilhijjah. Puasa tanggal 9 Hijjah ketika Al-Hujjaj para jemaah haji melakukan wukuf di Arafah. Nah. Apa keutamaannya di sini? Keutamaannya menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan tahun sebelumnya dan menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan tahun setelahnya. Dan dosa-dosa yang digugurkan ini adalah dosa-dosa kecil, ya, as sagair Sagair dzunub, dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa-dosa besar tahtaj ila taubah an-nasuh. Butuh kepada taubat nasuha. <clears throat> Adapun dosa-dosa kecil itu akan terhapus dengan amalan-amalan saleh. Di antara amalan saleh tersebut adalah puasa hari Arafah puasa sehari subhanallah ya, puasa sehari akan tetapi keutamaannya besar menggugurkan dosa-dosa eh, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang Bagaimana dikatakan mengampuni dosa-dosa di tahun yang akan datang padahal belum dilakukan dosa-dosanya ya, kalau tahun yang lalu mafum ya nah, menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan tahun lalu atau tahun sebelumnya mafum Ya. Bagaimana kalau dikatakan mengampuni dosa-dosa tahun setelahnya ya, atau tahun berikutnya, padahal dosa-dosa tersebut belum dilakukan? Nah, dijelaskan oleh para ulama, jadi <clears throat> maksud dengan mengampuni atau terhapusnya dosa-dosa yang dilakukan tahun setelahnya. Jadi maksud adalah an yuwaffaq fiha li'adamil ityani bidzan. Bahwasanya orang tadi yang melakukan puasa hari Arafah akan diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal untuk tidak melakukan dosa di tahun yang berikutnya. Nah. Au atau maknanya ya. in au ka'afiha au in wa kaafiha in au ka'afiha zanban ya. wuffiqa lil ityani bima yukaffiruh dan jika dia melakukan dosa kecil di tahun berikutnya, maka dia akan diberi taufik untuk melakukan amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kecil tersebut. Nah, jadi ada dua makna. Makna yang pertama dia akan diberi taufik untuk tidak melakukan dosa-dosa kecil di tahun yang berikutnya. Makna yang kedua jika dia melakukan dosa-dosa kecil maka dia akan diberi taufik untuk melakukan amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kecil tersebut yang dilakukan di tahun berikutnya. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Kemudian ammal haju, adapun jamaah haji Falaisan yaumi Arafah. Mereka tidak disunahkan untuk berpuasa di hari Arafah. Bahkan disunahkan bagi mereka untuk berbuka. <clears throat> Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam afthara fi dzalikal yaum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berbuka di hari tersebut, di hari Arafah. Dan manusia melihat beliau dan manusia melihat beliau ber, berbuka tidak berpuasa di hari Arafah. Sebagaimana dalam hadis ya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Maimunah bintul Harith dari Maimunah bintul Harith radhiyallahu taala anha berkata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam syariba min labanin yauma arafah bi arafah Kata Maimunah bintul Haris radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi SAW beliau minum susu di hari Arafah di negeri Arafah. Ya. Di daerah Arafah. Ini menunjukkan beliau tidak berpuasa di hari Arafah. Dan apa yang beliau lakukan adalah yang terbaik. Ya. Apa yang Allah pilihkan untuk beliau adalah yang terbaik dan juga wali annahu lil hajj alal ibadah wa du'a fi dzalikal yaum karena dengan tidak berpuasa ini akan lebih kuat ya, bagi orang yang melakukan haji ya, dia lebih kuat ya, untuk beribadah dan lebih kuat untuk memperbanyak doa ya, di hari tersebut karena di hari Arafah para jemaah haji yang wukuf di hari Arafah disyariatkan untuk banyak e, berdoa, banyak berzikir, banyak tilawatul Quran ya, dan seterusnya dari berbagai macam jenis ibadah. Nah, sampai tenggelamnya matahari, ya, baru berangkat dari Arafah menuju ke Musdalifah. Ya, Solat maghrib dan isya jamak kosor di Musdalifah. <clears throat> Ini yang kedua. Asalis yang ketiga. Siam yaumi Ashura. Yang ketiga adalah puasa hari Ashura. Puasa hari Ashura. Apa itu hari Ashura? Hari Ashura adalah hari ke-10 dari bulan Muharram. Tanggal 10 bulan Muharram ini namanya hari Ashura. Faqad su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumi Asyura. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditanya tentang puasa Asyura. Faqal maka beliau bersabda atau menjawab Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu. Puasa hari Asyura ya, itu menggugurkan atau menghapus dosa-dosa yang dilakukan pada tahun sebelumnya tahun-tahun yang lalu. Ini keutamaan puasa Ashura menggugurkan dosa yang dilakukan di tahun yang lalu. Itu dosa-dosa kecil. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Kemudian wa yustahabbu yaum eh, wa yustahabbu siyamu yaum yaumin qablahu atau yaum ba'dahu. Dan disunahkan juga berpuasa sehari sebelumnya dan sehari atau sehari setelahnya. Sehari sebelumnya berarti tanggal 9 Muharram atau sehari setelahnya berarti tanggal 11 Muharram Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la in baqitu ila qabilin la asuman tasi Jika aku masih hidup di tahun depan ya, maka aku akan puasa pada tanggal sembilan. hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Walikauli sallallahu alaihi dan juga karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu khaliful yahud." berpuasalah sehari sebelumnya atau berpuasalah sehari setelahnya. Itu berpuasalah tanggal 9 dan atau berpuasalah e, tanggal 11. Khaliful Yahud untuk menyelisihi Yahudi Yahudi. Itu puasa 9 10 atau 10 11. Khaliful Yahud selisihilah orang-orang Yahudi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Naam. Akan tetapi hadis ini hadis yang terakhir Hadis berpuasalah sehari sebelumnya atau berpuasalah sehari setelahnya Untuk menyelisih orang-orang Yahudi Hadis ini dalam sanadnya ada perawi yang bernama Ibnu Abi Laila. Ada perawi yang bernama Ibnu Abi Laila. Kedudukannya dalam periwayatan hadis doaif lemah. Juga selain Ibnu Abi Laila ada juga perawi yang bernama Dawud Ibnu Ali. Dawud Ibnu Ali juga salah seorang perawi yang kedudukannya lemah lemah hadisnya ya, sehingga tidak bisa dijadikan hujah atau dalil hadis-hadisnya. Maka dengan lemahnya hadis ini, ya, sebagian para ulama berpendapat hanya disyariatkan puasa tanggal 9 dan 10 saja. 9 dan 10 saja tidak 10 dan 11. Kenapa? Mereka beralasan karena lemahnya hadis ini. Terus yang kedua, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Arafah, eh, afwan, berpuasa di hari Asyura tanggal 10, ya. Nah, kemudian eh, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahud wan nasara. Ya Rasulullah, sesungguhnya hari Asyura adalah hari yang diagung-agungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana al-'amul muqbil, insyaallah sumnal yaumat tasi'." Kalau begitu, jika aku Naam berumur panjang di tahun depan. kan al-amul mukbil, ya, maka jika datang tahun depan, ya, artinya beliau masih hidup di tahun depan, tahun berikutnya, insya Allah sumnal yomatasi, insya Allah kita akan berpuasa di tanggal 9 juga. Insya Allah kita akan berpuasa pada tanggal 9, 9 juga. Akan tetapi e, tidak sampai pada tahun berikutnya, tidak sampai kepada bulan Muharram berikutnya, ya, beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia. Tidak sampai kepada hari Ashura berikutnya, ya, beliau telah meninggal dunia. Di dalam hadis ini, perhatikan, ketika beliau <clears throat> ditanya oleh sahabatnya ya Rasulullah hari Ashura adalah hari yang diagung-agungkan Yahudi dan Nasrani. Kemudian beliau menjawab, kalau begitu tahun depan kita puasa tanggal 9. Beliau di sini tidak mengatakan kalau begitu besok kita puasa. Ya. Kalau begitu besok tanggal 11 kita kita puasa. Ya. Beliau tidak mengatakan demikian, tetapi beliau mengatakan kalau begitu tahun depan kita puasa tanggal 9. Sehingga sebagian para ulama berpendapat eh, naam disyariatkannya puasa tanggal 9 dan 10 saja. di dalam hadis-hadis ini ya, menunjukkan bagaimana bersungguh-sungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelisihi ahlul kitab. Ya. Beliau bersungguh-sungguh nam untuk menyelisihi ahlul kitab. Hatta dalam masalah puasa. Ya. Beliau bersungguh-sungguh untuk menyelisihi ahlul kitab. Nah, puasa hari Ashura di awal-awal disyariatkannya itu hukumnya wajib. Hukumnya hukumnya wajib. Nah, kemudian puasa Ashura yang tadinya hukumnya wajib menjadi sunnah, ya, ketika diwajibkannya puasa di bulan Ramadan. Ketika diwajibkan puasa di bulan Ramadan, maka puasa Asyura yang tadinya wajib menjadi menjadi sunnah. Sebagaimana yang datang dalam riwayat. Apa hikmah disyariatkannya puasa Ashura? Datang riwayat menjelaskan tentang ini ya, yaitu dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dan mendapati ahlul kitab al-yahud al ya, mereka berpuasa di hari Ashura Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, tas tasumuna?" Hari apa nih yang kalian puasa di hari tersebut? Ya. Qalu ya, maka mereka menjawab, "Hada yaumun azim najallahu fihi Musa." Ya. Wa qaumah wa aghraqa Fir'aun wa aghraqa Fir'aun wa qaumah. Fasamahu Musa syukran. Fananu nasumu. Kata orang-orang Yahud, hari ini adalah hari yang agung, ya, hari yang besar. Hari yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Musa dan kaumnya dan Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun dan kaumnya. Kemudian Musa berpuasa di hari tersebut dalam rangka bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Maka ketika Musa berpuasa maka kami pun berpuasa. Nah, maka mendengar jawaban ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Maka kita atau kami itu lebih berhak dan lebih utama untuk mengikuti Nabi, mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Sehingga beliau berpuasa di hari Ashura dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa di hari Ashura. Baik. <clears throat> Nah. Ini yang ketiga dari puasa-puasa sunnah ya. Puasa tanggal 9 dan juga puasa tanggal 10 dari bulan Muharram dan keutamaannya nah, besar. Taib naktafi bihadzal miqdar. Kita cukupkan sampai di sini ya. Nah, jazakumullahu khaira ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah. Uh, Subhanakallah bihamdik Ashadu an la ilaha ila anta Wa astaghfiruka wa atubu ilaik Walhamdulillahi rabbil alamin Ba'dal adhan insyaAllah ada penyampaian <clears throat>